secara fitrah yang menunjukkan wujud Allah subhanahu wa ta'ala. qala al العلامة Muhammad ibn Salih al رحمه rahimahullah وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى Adapun dalil penunjukan syariat yang menunjukkan atas adanya Allah Subhanahu wa taala. فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك bahwa kitab-kitab samawi kitab-kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu Al-Qur'anul Karim ataukah yang sebelumnya? Injil, wa Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, wa Musa, wa ghairuha. Kulluha tantiqu semuanya menyatakan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'at bihi min al-ahkam al-mutadhamminati li khalq. Dan apa yang didatangkan di dalam syariat-syariat tersebut berupa hukum-hukum yang di dalamnya mengandung apa-apa yang menjadi kemaslahatan makhluk ini semua dalilun ala annaha min rabbid hakimin alimin bima salihi khalqih. Ini menunjukkan bahwa ini dalil bahwa seluruhnya itu apa yang menjadi masalihul khalq wal ahkam wal kutubus samawiyah datang dari soal datang dari Rabb yang hakim yang maha bijaksana yang maha mengetahui tentang kemaslahatan-kemaslahatan makhluknya. Wa ja'at bihi minal akhbaril kauniyah allati syahidal waqi'u bisidqiha. Dan apa yang telah datang berupa khabar-khabar kauniyah, keadaan alam. Khabar-khabar tentang kondisi alam yang kenyataan membuktikan kebenarannya. Naam. Apa saja yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kondisi dan kenyataan membuktikan itu. Ini semua dalilun merupakan dalil ala annaha min rabbin qadirin ala ijadi ma akhbara bihi dari Rabb yang qadir yang maha kuasa untuk mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Baik kejadian yang telah lalu setelah dicek memang benar. Ternyata terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Naam Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang lebah. Bahwa lebah itu adalah merupakan sisa linnas. Ternyata kenyataan membuktikan demikian. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kaum-kaum yang terdahulu dan kenyataan pun membuktikan yang demikian. Sebagian athar masih nampak. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di masa-masa yang akan datang apakah melalui Allah ataukah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul dan menjadi kenyataan satu demi satu. Ini satu dalil yang sangat jelas dan tidak membutuhkan ada yang dalil yang lebih terang daripada itu bahwa syariat adalah merupakan undang-undang yang tidak mungkin datang melainkan dari Allah Subhanahu wa taala yang keempat, wa amma adillatul his. Adapun dalil secara hissi. Ya, yang kita rasakan. Yang kita raba ataukah yang kita lihat. Atau yang kita dengar, yang kita saksikan. Ala wujudillah yang menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala famin wajahain. Dilihat dari dua sisi ahadihima. Yang pertama, annana nasma'u wa nushahidu min ijabati da'in wa ghawthil makrubin bahwasanya kita mendengarkan dan menyaksikan dikabulkannya doa orang-orang yang berdoa dan diberikan pertolongannya orang-orang yang dalam keadaan mereka sangat membutuhkan pertolongan dalam kondisi kesulitan. Lalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nampak sekali dari dulu sampai sekarang. Naam. Kejadian-kejadian yang di saat seorang berdoa kemudian dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala hadis gulam, ah, ashabul ukhdud. Naam. Tentang hadis tiga orang yang terkurung di dalam gua dengan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beristighatsah kepada Allah Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keadaan para a'immah, tabi'in wa atba'ut tabi'in dan para ulama di antara mereka ada yang dikenal dengan orang-orang yang mujabud dakwah. Yang doanya itu dikabulkan, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu pun kita merasakan sampai sekarang. Ya, terkadang satu kejadian yang seorang ini hampir tidak mungkin keluar dari kejadian itu. Maka tiba-tiba datang pertolongan. Ya, di saat dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala menolongnya. memberikan bantuan dan pertolongan kepadanya. Ini sangat kita rasakan dalam kehidupan kita. Maya dulu dilalatan qati'atan ala wujudihi ta'ala yang menunjukkan dengan penunjukan yang pasti atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa Nuhan idnada min qablu fastajabna lahu. Nuh di saat dia menyeru dari sebelumnya yakni berdoa kepada Allah maka kami pun mengabulkannya. Wa qala ta'ala in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Allah mengabulkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu an. Di dalam sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna a'rabiyan dakhala yaumal jumu'ah bahwa seorang Arabi Badu masuk ke masjid pada hari Jumat wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah faqala maka dia pun mengatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah ini menunjukkan bahwa dalam kondisi hajah boleh menyampaikan sesuatu kepada khatib. Nah, sebagaimana pula ketika ada seorang berkhutbah dan Rasulullah SAW mendengarkan khutbahnya. Dia mengucapkan satu kalimat yang menggandengkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan rasulnya dengan dhamir, dengan dua dhamir. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad. Lalu dia mengatakan wa man ya'sihima. Maka Rasulullah yang mendengarkan khutbah itu beliau memberikan teguran kepada khatib Beliau katakan bi'sal khot bi'sa khatibul qaumi anta. Engkau adalah sejelek-jelek khatibnya kaum. Maka boleh menyampaikan itu di saat dalam kondisi hajah. Maka Arabi ini mempunyai hajat ingin menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dalam keadaan Rasulullah berkhutbah. Wahai Rasulullah, halakal mal. Telah binasa harta. Yang dimaksud harta di sini bukan harta yang diam, benda diam, bukan. Dimaksud adalah hewan ternak. Masyia. Telah binasa. Harta-harta Wajah al-iyal dan telah lapar. Keluarga-keluarga. Di dalam doa yang lain, wong kota hati subul. Dan terputus jalan. Jalan. Ini maksudnya karena apa? Seorang musafir tidak lagi mampu melanjutkan perjalanan. Karena untanya yang dalam keadaan lemah tidak bisa tidak punya makanan, tidak punya persiapan minum. Nah, ini musim yang tidak turun hujan. Fadu'ullah halana maka doakanlah kepada Allah untuk kami. Wahai Rasulullah. Maksudnya doa agar kemudian diturunkan kepada mereka hujan, doa istisqa. Farafa'a yadaihi wada'a maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Fathara sahabu amthalal jibal. Maka tiba-tiba muncullah, datanglah awan itu seperti gunung. Bergumpal-gumpal awan datang. Subhanallah. Hmm? Falam yanzil an mimbarihi maka belum lagi turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mimbarnya hatta raaitul matara yatahadaru ala lihyati sampai aku melihat Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam air hujan itu menetes di atas jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam mengalir di atas jenggot beliau. Berarti Rasulullah terkena hujan. Gitu. Nah, dalam doa yang lain kata Anas bin Malik pada waktu itu cuaca sangat cerah. Hah? tidak nampak sesuatu apapun. Tiba-tiba ketika Rasulullah berdoa, tiba-tiba datang awan yang bergumpal-gumpal amthal al-jibal. Seperti gunung. Bayangkan gimana. Ya. Yang menunjukkan ayah min ayatillah. Terkabulnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hujan terus menerus kota Medina dan sekitarnya. Nah, dan hujan terus menerus tanpa henti-hentinya selama satu pekan sampai datang Jumat berikutnya. Bayangkan kalau satu pekan hujan ya kawan. Kalau Samarinda hujan satu pekan tenggelam semua Samarinda itu. Hmm. Jakarta hujan sepekan. Mungkin <laughs> airnya itu sampai ke tingkat berapa itu. Nah. Ya. Wa fil jum'ati tsaniyah. Lalu sampai Jumat yang kedua, Jumat yang berikutnya. Siapa lagi yang mengadu ya? Dia lagi, orang Arab ini lagi. Karena hujan terus menerus selama sepekan. Qama dzalikal Arabi. Berdirilah Arabi yang lalu au ghairuhu ataukah yang lainnya. Jadi di sini ada keraguan perawi apakah yang berdiri itu badu yang lalu atau yang lain. Dalam yang riwayat yang lain menunjukkan bahwa dia juga yang dulu e, mengeluh tentang tidak adanya air, maka dia pun yang mengeluh tentang terlalu berlebihannya air. Nah, selama satu pekan hujan Terus menerus. Faqala lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tahaddamal bina. Hancur bangunan ya Rasulullah. Bayangkan kalau sampai hujan. Kalau keadaan bangunan yang lalu seperti kondisi sebagian rumah di Yaman sekarang. Dari tanah, yakni dari tin, batu batanya itu ya apa adanya lah, nggak pakai semen, semuanya serba lumpur. Batu batanya dari lumpur dicampur dengan apa itu gabah, terus dibentuk, dikeringkan. Jadilah dia batu bata. Nah, nah untuk menyusunnya bikin bangunan juga dari lumpur, lumpur pasang pakai lumpur pengganti semen. Nah, kalau kondisi bangunan di zaman Rasulullah seperti itu, ya, atau yang lebih jelek daripada itu, hujan sepekan, hancur bangunan. Wajar kalau hancur bangunan. Tahaddamal bina. Wa ghariqal mal, tenggelam harta. Naam, hewan-hewan ternak kelebihan air. Ya. Fad'ullaha lana doakanlah kebaikan untuk kami. Ya Rasulullah. farofa ayadai. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. wakala dan beliau sambil berdoa mengatakan. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah hawalaina. Maksudnya jadikanlah hujan itu di sekitar kami saja. Jangan di Madinahnya. Di luar-luar begitu loh. Ya. Jangan sampai mengenai bangunan-bangunan. Ya. Naam. Rumah-rumah. Hawalaina, yakni haulana. Jadikanlah hujan itu jangan di pusat kota Madinah. Tapi di luar-luar. Gitu loh. Naam. La alaina jangan engkau memberikan kemudaratan kepada kami. Naam. Fama yushiru ila nahiyatin illam farajat. Maka tidaklah Rasulullah SAW mengisyaratkan ke satu tempat, melainkan hujan itu berhenti di tempat itu. Tunjuk gini, berhenti. Ini berhenti. Berhenti jadi yang hujan yang di sekitar kota Medina itu semuanya berhenti hujan, tapi di luar masih hujan. Subhanallah. Nah. Hmm? Itulah doa. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita hewan saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan doanya oleh Allah. Naam. Di dalam riwayat Abu Daud ketika Nabi Sulaiman bersama tentaranya ingin keluar minta hujan. Ya, ingin berdoa kepada Allah meminta kepada Allah hujan harus diturunkan. Begitu mereka hendak keluar, Nabi Sulaiman melihat ada seekor semut yang kebalik. Gini. Terbalik dia. Nah, maksudnya apa? Semut itu berdoa gitu Ya, dia membalikkan tubuhnya. Nah, kata Rasulullah, eh, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, irji'u, faqad suqitum bida'wati ghairikum. Sudah kalian pulang saja kalian sudah akan diberikan hujan dengan doanya selain kalian. Doanya semut yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa mazalat ijabatu da'ina amran mashhudan ila yaumina hadza. Dan senantiasa dikabulkannya doa orang-orang berdoa ini adalah perkara yang disaksikan sampai hari kita. Hari ini pun masih kita merasakan. Liman sodakon luju'a ilallahi ta'ala. Bagi yang jujur. Ya. Di dalam meminta perlindungan kepada Allah. Wa atabi syara'itil ijabah. Dan dia mendatangkan syarat-syarat dikabulkannya doa tersebut. Nah, masih saja dikabulkan doa itu. Kita semua merasakan. Nah, satu kejadian sebelum anak pulang dari Yaman dulu. Anak sempat bersama salah seorang ikhwan Yaman dari Ib itu di satu tempat di Ban Banu Zobian namanya daerah namanya Banu Zobian situ ada pondok juga tapi di situ kebanyakan anak-anak pagi itu kita bertekad untuk pulang ingin kembali waktu itu ke Ma'rib dalam keadaan perjalanan dari tempat itu ke jalan raya itu subhanallah kalau ditempuh dengan jalan kaki mungkin tiga hari tiga malam belum nyampe dan antum tahu bahwa kondisi Yaman itu jalannya tidak beraturan kalau salah jalan sudah bisa-bisa ke padang pasir yang tidak ada arahnya nah dalam kondisi kita di tempat itu sudah sumpek, pokoknya harus pulang. Harus pulang. Ya, akhirnya sudah nekat-nekatan pulang. Pagi pulang, berangkat. Hmm. Ya satu jam, dua jam masih mending. Sampai siang hari, jam dua. Dari pagi sampai jam dua, belum makan. Nah, kalau air selama perjalanan itu baru satu kali menemukan ada air. Air biasa, biasa bekas hujan begitu. Ya, itu yang kita minum. Jalan. Jam 2 itu sudah rasanya hampir tidak mampu sudah. Ini bagaimana ini? Nah, sambil merojak hadis waktu itu kita teringat hadis tentang kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua. Gimana caranya berdoa dengan menyebutkan amalan soleh? Ya, sudah kamu sebutkan amalan soleh. Berdoa kepada Allah. Anda juga sebutkan apa yang Anda ketahui dari amalan soleh. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, selesai. Lanjutkan perjalanan. Lima menit kemudian, ada orang tiba-tiba dari karena yang cukup jauh kita berjalan sedang menggarap tanahnya itu Allah alam sedang bikin apa di situ kita dipanggil tiba-tiba kita dipanggil ada apa ini jangan-jangan <laughs> nah, karena kita tidak tahu keadaan mereka di situ banyak perampok enam terkadang kalau malam kutpa otorik biasa dalam kondisi mobil belum ada satupun yang lewat Nah, gimana kita terima panggilan itu? Pertamanya teman ini mengatakan enggak, jangan. Ini memperlambat perjalanan. Ini masih jauh ini. Nah, gimana kita dipanggil? Jangan-jangan malah lebih mudaratkan kalau kita tidak tidak ke sana. Ya sudah, akhirnya ke sana. Jalan kurang lebih 300 meter baru nyampe. Suruh minum. Wah ini suruh minum. enam air es lagi. enam nah setelah itu baru ditanya, di mana? Mau kemana? Ya, kami dari Banu Tobian gitu. Mau ke Ma'rib. Ah, antum mutawwi' begitu. Tanya, antum mutawwi'un kalian orang-orang mutawwi' itu orang yang dikenal di sana kalau tullabul ilm mutawwi' gitu. Orang-orang yang taat namanya. Ayo, di mana kalian belajar? Syekh Mukbil, barakallahu fikum. Ternyata beliau orang yang senang dengan Syekh Mukbil. Masya Allah. Dan beliau ternyata juga pernah duduk di Syekh Mukbil. Beberapa lama terus. Akhirnya dia tidak izinkan kita pulang. Tunggu, kalian harus ke rumah saya dulu. Diantar sampai ke rumahnya. Nah, rumahnya itu naik ke atas gunung. Mereka sekeluarga tinggal di sini. Nggak ada keluarga lain kecuali mereka saja. Jauh betul. Yushiku ayakuna khairamal muslim. Ghanamun. Betul keadaannya. Subhanallah. Ya, andalannya cuma satu mobil. Nah, itu aja kalau mau ke kota harus menempuh perjalanan cukup jauh dengan mobil. Nah, ya, itu saja. Setelah itu kembali lagi. Nah, ngambil air ke bawah juga dengan mobil. Naik lagi ke atas. Muter itu. Ya, di atas gunung itu ya cuman mereka sekeluarga hidup. Ada musolanya, ya, rumahnya gitu. Subhanallah. Yang menunjukkan karomnya orang ini karena di, di samping rumahnya itu banyak betul kulit-kulit kambing berserakan. Menunjukkan bahwa orang ini senang menyembelih kalau ada tamu disembelih kambing. Nah, dan alhamdulillah kita juga termasuk waktu itu. Dihidangkan, nah, sampai nginap malam hari. Ya, tunggu besok kalian tunggu ada mobil jam sekian. Biasanya ke Makrib, langsung ke pondok. Nah, dan betul kita diantar sampai ke Makrib dikasih uang lagi. <laughs> Kasih uang. Alhamdulillah. Nah, ini yang kita bisa merasakan itu ya, kawan. Ya. Al-wajhu Sisi yang kedua. Ya, ini masih berkenan tentang dalil-dalil his anna ayatil anbiya allati tusamma al-mu'jizat bahwa ayat-ayat para nabi yang dinamakan mukjizat sebenarnya takbir ayah itu lebih afdol daripada ungkapan mukjizat karena mukjizat itu artinya al al-fi'lu atau al-amal alladhi a'jazal bashar yang melemahkan manusia yang lain untuk melakukan seperti itu. Dan itu ilmu sihir juga bisa. Ilmu sihir secara bahasa juga dinamakan mukjizah. Nah, karena mukjizah itu adalah sesuatu yang berada di luar kebiasaan, kharikul adah. Di luar kebiasaan tapi kalau menggunakan takbir ayah, nah itu yang lebih afdal karena itulah takbir Al-Qur'an. Inna fi dzalika la ayat. Inna fi dzalika la ayatan. In kuntum mu'minin. Naam, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yushahiduhan nasu dan disaksikan oleh manusia. Aw yasma'una biha atau mereka mendengarkan itu Naam. Tentang Al-Quranul Karim, mukjizat terbesar, ayat terbesar tentang kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang terbelahnya bulan. Tentang apalagi lagi ya kawan? Hmm? Nabi Musa alaihissalam tongkatnya yang berubah menjadi ular dipukulkan ke laut menjadi jalan. Hmm? Apalagi? mancarnya air di sela-sela jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ikhwan? Hah? Ontanya Nabi Saleh. Nah, banyak betul. Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang sangat luas meliputi seluruh makhluk, jin dan manusia dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ini semua burhanun qati'un ala wujudi mursilihim. Ini adalah petunjuk yang pasti yang menunjukkan adanya yang mengutus mereka. Wa Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Liannaha umurun kharijatun an nitaqil bashar. Karena ini merupakan perkara-perkara yang di luar kesanggupan manusia. Allah ta'ala ta'yidan lirusulihi wa nasran lahum. Yang Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankannya pada hambanya tersebut untuk menguatkan para rasulnya dan untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Nah. Taib ilahuna ya ikhwan. Yang kita bacakan wallahu alam bissawab. Tafadhalu hafizakumullah.